tapi dewek bisa sekolah doi bakal bisa buka ijazah sehingga batur Olah, oh eh, macam dewek cek kami tak ada kurang keluar itu nah asup akan teh macam dewek isu pengetahuan mereka daftar Jangan karena udut mah seureuh na keluarga teh. dia. Akang mah keluarga Ududia. Heeh, dewe mah keluarga Ududia timi di aki ngawareng bau Untuk budak kali itu teh badak udut. Madak hari tadi dewe ti teu pira ke kelas 3 teh kelas 3 dewe teh belajar matematika teh geuning. Ada matematika dengan hiji kali hiji sama dengan hiji dua kali dua sama dengan opat positif kali positif sama dengan Keur diajar gitu di dewek teh. Ban raraban, oke jeung diajar raraban teh ah. Hiji kali hiji hiji. Hiji kali dua dua. Hiji kali tilu tilu nih. baheula berbudak, budak. Dilabungkeun di baheula keur budak Oh, oh jadi sama pengen mun lupa ka warung teh pada bari nyanyi we jalan sih. hiji kali hiji. Hiji kali dua gitu we dek teh. Ari keur diajar matematika, Udah dari hayang kudu tapi dengan tara ningali karena kondisi Berbelajar matematika dewek kita rencah yang gulun ayam bodoh dah kan hari itu mah carana harita ayam ayam ayam gulun hula teh ya. udah sidik panan temenang bahwa lama dilarang keras eh, dulu teh kan? sabab naon udah ini bisa luas sabab naon gulun itu bakal mencegah otaknya jadi kulen oh, jadi belat jadi body Ayo mula dewek kelas 2 SD geus berdudun. Da malu gaul jeung panayagan wae panayagan Surayan dari Surayan tinggalin untuk ini Hari jam hari jam 10 dah yang wudu dewe teh mikir kumaha aing yang wudu mahulang aing teh. Jangan taktik. Jangan taktik bari mikir kumaha carana aing yang wudu. Apa beneran aing teh ngacu gede meja teh. Kan? Ada apa aib? Pan guru menyebut aib aing teh iPhone. Eh, disingkat loh, Disingkat pada zaman disingkat ya. Pacung kayak gitu. Ayo non, ayo. Ini kita pak, udah dulu tidak lagi. Ini teh mulas ini malam itu udah merujak, aku teh. Merujak oh, campur sebelah. Mau izin dong, mau ke air. Oh ya, silakan godaan kok pada hafal hayang keluar tina pantai lupa teh namun hitungan jam merengus ayam karena 40 menit baik itu minggu menikmati aku daun kabayang kudun mah utang poho iya, iya, iya, pokoknya mah imajinasi muncul inspirasi teh Ari merunan di kelas guru aing tadi teh curiga udah kasih si cepot KW saya lagi bisu semua tak kau WC aing ka WC dicampur di luhur ngebul Bayangkan si tengah bungkus besi lain atuh Atunya nyapaat waduh ulek di luhur eta kembali ka luhur mururan leuwas guru eta baru mau. oh eta mampan ka WC di gedor aing guru aing keur keur sebatang terakhir kegebek aing tah ngeunahna ngeunahna Tunggu, da bisa teh nangtung rek pun tangene Papa hari rezeki budak soleh pakai Wah. Ayah ieu iya, cek cek panon jangan jeung jeung meuli ulur jeung apa. pertama. Luar biasa ulur ulur oke lah geus lagi geus mulai. Ngebul tadi teh. Ngebul kalau bur teh cemburu aing teh nah cira buat potong mau cai tapi ngebul. Tidak gordiwe tempat. Cabut. Nah, Allah Ada Coba. akan Abi abi pas aing eleh heling wah diteangan alasan aing teh beda launan wajar anu bae kaluhur ngeumeul ge panena eh, anu kene aing langsung didobrak eta ka naon pantau kabeh kita buat aing teu seuri we hehehe Tidinya langsung tanpa hormat langsung keluar sekolah. Aing keluar we, ke sekolah kieu iya, we. Aing

Aina bisa Dei juga jasa belajar Dei malahan macet rasaan dewe, pang efektif efektif saya bisa di BKBL maka jeung ayeuna mah panan aya anu pelatihan lapun. langsung kali juratan terjuratnya ke pabrik langsung ke dunia pekerjaan dan mending ke PKBM deh bernenengan anak mah <laughs> orang koneng lain siana

makanan dewek mah tadi ke pan di telepon deh ya, jo jam satu kucing telepon lagi udah jauh ibu bujang kayak gitu kadang bujang kadang aib kadang aib kamu kesal kesal ting kadang si goblok blok gitu, kayak gitu macam orang aib orang silaturahim di mana di, di kampung Kedung saya naon sini tekan oh cina ayah acara por seni ya beres itu pang pang nama dewek teh yang amprok teh jeung Kang Indra itu mah ketua BPD ayah dewek di padang itu teh mendengar nama beliau teh sudah lama wah wah wah benernya bener karena eh, kesenian <laughs> <laughs> ya benar gitu Kan aing tadi datang ka dieu teh pasea heula aing teh batak lila teh. Jeung saha? Hah? Jeung saha apoteker. Oh itu. Kunaon? Heuh, pan ayeuna teh usuh ieu dengan hujan. Oh, hujannya? Angin. Angin. Tungiji akan. Ya oh, gunung Bitung gunung Semeru. Oh. <laughs> Jadi cuaca teh teu bisa anger maksudnya. Hai mana yang ke perform skill penting bisa. Penyakit sakala penyakit, dimimiti penyakit, DBD. DBD aya na. Kemari masih kene masih kene ayeuna ge virus tandingan. Virus naon? Corona. Wes. saya ajar eta Omicron. Oh, eta ayeuna Omicron. Ah, nyata. Nah, lieu ayeuna padak sing sing sarehat dari teh. Heeh. Akang kumaha? Heuh, dek cuman batuk kemari teh kan darah jang batuk. Iya, aku. Undang saminggu mun itu di luhur. Aing teh pernah oh, paling rek wayang gitu kan aja si rasana ge. Aing teh rek wayang teh kudu kudu minimal kudu hibur rek teh. Kalau sepi eh sorak teh kudu dijaga pisan ari ieu ti orang masuk wae di kaning ra aing teh masuk wae teh. Eh, aing cek kalwani teh ujung bicu bot bar era teh. Mulai ku cidepa gitu teh. Mari teh lah kita kan. Aing di Ciranyang aya apotek di teh. Apotek

Aing teh leci udin nya. Lagun panto ari berai teh apa teh karate geulis. Oh, cewek tipe tilu dua. Tidak aman. Perjalanan naon Aing buru-buru-buruan disebut AA itu. Biasa Biasanya memang budak rekolot aing gitu, disebut si cepot. Aing nama aku apa teh karma disebut teh AA ada perlu apa? Alam suatu Begini, Neng. Akal lu udah tiga minggu merasakan tikoro pun garing. Agak atur sedikit. Jadi menyebabkan pera-pera basah. Masyarakat <laughs> serah basah rekomendasi enggak untuk piu barunya yang dapat mencairkan batu ini oh, iya. pokoknya mah yang uh, eh, tikoro aku teh biar tidak uh, eh, brengsek-brengsek <laughs> biar nggak kolontor tidak ada kolontor-kolontor <laughs> gitu. apa apoteker ngerti bapak teh eh, pergi obat batuk Bang? oh iya itu itu pokoknya kamu harus sampai memberikan yang terbaik itu Mulai sore obat batuk herbal tadi OPH Oh, dewek itu yuk. ieu, syukur karena keresek. Terima kasih, Cai Bayar, tapi ini Cai Eh, mobil deui. Adi tinggal di posko di tempat istirahat. Dibuka. Nyo teh amok aing teh kesal aing eh, gak buat kalau eta rusak hah rusak tutup nama masih kena disegel kemasana kemasana masih utuh sendok kan beri genep expire sugan akak lila kene tiru tahun doi kana luar sana teh naon atau naon menjadi amak anu matak amak nama barang dibuka ka eta obat dina obat eta teh aya tulisan ah, ya. tulisan teh setelah minum obat ini tutuplah dengan rapat sakitu naon jadi amak nama, rek teh amak kumaha aing rek obat kudu rapat lenguk monang RT monang RW maksud nama sing rapat nutup tulisan dengan rapat gitu sedek apa cek kamus bahasa Indonesia na gitu ya, di tuna oh jadi lamun rapat mah bahasa tuna ya. jadi itu benang dipakai atunya lamun gitu aing rek protes ka tukang jamu <laughs> oh itu sok di tukang jamu obat saya rapat lain saya rapat lu bayang eh. oh, ke gusi lain aing teh ngawe kades KBPD di haturan dan linggi dan di haturan dan linggi dan training tamu 10

karena tekan baik mod mulai diamokan apa tekan tekan baik tah mulai diobat tah lu biasa seratus ribu teh DP keur mulai obat ayah saya salah berarti ayah kene saya salah kan tadi ke cekang Indra ke cekang Indra ketua BPD ketua panitia di dia oh cina pot galam tenang pun saya di, di, di tamahan oh ayah nah ayah dari sini dulu dari sini ayah Ya, bekal isukan pada kaciwi deh isukan Kenapa bulan ayunan eh lumayan teh hujan teh gede hujan datang yang malah yang penting menghibur yang penting silaturahim baru penting silaturahim nak dewek rek anu unkeun ieu ka ilohong ilohong tamina ka Oh, penggagas tanapi PKBM yo, saya sekurang bisa nama goyang kita sekaligus mereka itu adalah pelestari budaya pelestari budaya yang sejati itu mereka dan undang unangap tah unangap teh pelestari budaya dalam undang apa sih lainnya bakal lengit bakal modal ya, oh dah ina percuma ina mau menghabisari oh, undang apa modalnya ya, ada lu ada lu latihan sih tentara gitu Mengaling pada dia dari gua kolot. Bukan sana Ibu Emma, Ketua PKBM Sarmi. Mendak dewek mah, wah wah wah keun. Datang ka dieu teh bae keun, sabab dulur hukum inung Oh, inung sarere Kan tadi we aing di jalan bagi surat cinta euy. gitu. Hah? gitu. Bagi surat cinta. cinta naon, kan? Eh mana di mana manggilna atuh nyarita heula apa dihanap di situ tuh di bundaran di bundaran di jalan raya anu iya. arek ka di tuna terek ka dengan iya. iya, kalau mereka cipanas oh, ka dieu Oh, kadi arah kadi. Ya nih. Syurti atau surat-surat cinta naon dewe oh, bukan surat bagi surat cinta sehingga nama eta teh surat cinta teh percintaan antara tukang buah jeung tukang sayur eta wah lawan saya gitu sabab eh, si surat tete itu jauh di buah-buahan juga sayur-sayuran lucu ya sudah nama itu mah eh, kolot zaman old namun zaman now mah kan mesti usung surat-suratan waktu Ayo nama di WA di, di messenger kadang di micet nah siapa kayaknya hey. Hari ini di Jawa kalau satu kilometer kan Menurut kan sini eh, kembali. Saya ada urate. Dewek teh kelempang ya jadi bunderan je. Oh di bunderan. Di bu, eh, ada boy kertas. Cuma dewek teh masker. Oh, kertas. Capot dewek teh. Bisi amplop, bisi amplop. Bisi bansos. Ini barang dicopot teh pilih wir teh senit ingat bahula dewek berbudak kerjaman SD ya kercinta mana Oh kercinta mana eh, oh, iya. Islam lego wajar kan cerita Islam mengenal kena ke sayang wajah kamu memang manggis apa tukang buah-buahan wajah kamu memang magis manis kemarin maksud nama Yun senyummu melankolis tapi sungguh tak menangka kau dukuh tega sungguh maksud nama Yun kau membuat hatiku anggur lembur anggur mungkin kamu sudah kupa padaku eh, Astagfirullahaladzim. Bing, anjing, bing, bing. Hai, kami tak kreatif, kreatif. Di dalam rumah tangga di mana saya kena, weh, nggak boleh kemarin. Dong geningan. Dibalas ku awewe na. Awewe nanti tukang sayur. Bari manja, bari cerewet geningan. Para tuang sayur mah di dalam. Kamu di pasar geningan. Hei, aja aja, nyai nyai, dengan lamun ngiluan dengan diberi dingawihkan mananya naon aja cina ibu ah, iya cina satu kecek tujuh ribu tujuh ribu tujuh ribu tujuh ribu tujuh ribu tujuh ribu dijawab kok awalnya tukang sayur iya. oh, bari bari nangkuban nulis dan sekitar di hari tadi memang ayo ahmad di daerah tentang suratmu itu tentang apa tukang jayu brokoli sudah berapa kali hubungan kita sudah tomat sama jangan kangkung aku lagi ya ganggu capek deh capek tukang sayur kreatif mudah-mudahan jodoh kan mudah lain tukang sejuk tukang buat teh benar jodoh nah macam gitu teh tapi air lebih gagah dewe pernah magi eh, non diari oh diari teh ya? apa sih lain diari namun beteng dengan jadi wae dengan jadi diare karena eh, eh, diare ai diare mah sok di sawah bro eh pare pare ai pare mah lamun panon ditutupkeun pare Ai peureuh mah beungeut ai warna peureuh. Peureuh. Ai peureuh mah lamun rek minum kana beureuh. Pak termos, termos. <laughs> Jauhan Jika nama itu teh eh, non eh, diari lama pernah panaramun enak naon teh Eta gini. Eh? Astagfirullahaladzim. Oh, iya, tadi urang sumping ka edok apa itu di kabumina ah. maka jadi subuhan baka kakajang kau saat datang kaji di didadak cerah ngemsi cerah ngemsi teh buhanan kaji minum Indonesia hari baik ceyana baru mahana dari Kang Indra cerah itu terus tuan anjir gaji lo anjir percaya kene ka karuhun ya, oh hitung-hitungan karuhun mah angka ganjil dia teh opat teh ganjil lamun numpang nama 500 teh <laughs> keren bulan ya. keur kebagi ku kawani tak itu seperti ngomong kenal oh diarinya diari diari tadi nah, diari iya mah juga nanti kemarin kata kemarin itu guys demo pulang kemudian oh, demo buru ya Tuh ya. kan kemarin aja demo, demo buru. Ya, oh, kemarin ini ngabli-ngabli resep rektel menyuarakan hati sebagai buruh. Oh, buruh, iya. ini lamun kurang sare sok buruh. Gitu. Oh no. Eh, kita udah gerahan wae kain jatuh. bahu lama air naon sakit tuliskan karena diari bahu lama kamu ayah kahayang ayah kanyeri ayah cita-cita Di diterapkan nanti dituliskan nanti dina diari catatan harian beda aja ayuna ayo nama sekolah teh update status nyeri hati tuliskan Agus Aing teh nyeri hati kusia Sukanta diantar berkumpul <laughs> bisa Bang lama tidak diari bang lama Ayo nama dina status we Mek WC we OTW WC Insta story oh, Insta story Maaf ya Aku lagi di lokal kedua Sholat jadi update Ayo nama Ibadah di update Jakarta di update Ayo nama Bang lama tak diari Bang lama ngan sehingga eta nu nyeun diari teh asa pemain bola sadunia oh hari nanti ke bela dunia astagfirullahaladzim saya saya eh, dari hamba Allah Ah, silakan. Wah, kumaha, silakan kenal ya. Pantai cepat ratus, di iya dua ratus, atau jadi lewi jadi gede atau terjajang gaya wae kan. Ya terjajang atau pan ya, kamu jajang teh 500, dari teh satu juta, 1 juta teh 1 juta 500, 2 juta, itu eh lempeng, iya mah jadi ganjil kayak jadi gede ratus atau juga nama lombong mana kan juta we gitu lah eh di harinya baik baik lu resep pemain bola lu resep para pemain bola dibuka poe ini tadi hari itu Pan hari berai buru mah dibuatkan teh berai di hari hari panayangan makan dibuka teh berai buta. Awaru 20 urut-urut 20 urut Iya. My name is Sodikin. Ngarana Sodikin. Sodikin. Tempat tanggal lahir. Kasur. 22 Oktober tahun Aisyah dulu lahir di jalan tol belum kasur berenang berarti KTP di jalan kan oh oh kejo ayeuna Bandung atau berlahiran tidak alun-alun teh hobi hobi musuh si Anggi Markas makanan kesukaan nasi goreng fried chicken dating donat cream fresh cream fish juga mikas minuman kesukaan jus sirup jus belimbing iya, jus mangga jus mangga jus tom jalan jus Oh, dibalikin aja mah. Ah, Bray dijanti dibuka lamaran kedua teh. Geus diari aja mah nenu teh dua. Geus tilu bulan kuing gawe di pabrik gas. Pabrik gas. Kapan resep pemain bola? Pabrik gas mereka. Saking kuminum gawe mah cerita karasa Torres. Torres.

Mal amigo!

S12. S12. Lu Kumaha? Lu lagi dari dari pacar lakinya. Tau, dari pacar lagi ya. Anu kumat, teh cari pacar lagi teh lu gitu, kita gini kan. Eta kang tas tuh. Jejak kalau wah. Kan, jejak kalau

benar kita bisa wah dah band wah iya. lagu band lagu naon band ST12 tangan band denas si giring niji darah so cici campur wah itu masih demasi demasi oh dan cici campur malain band atau oh yang baru ya. lah <laughs> cing cuma MC teh ada aing. MC teh tebang inilah. Ini anu halo-halo di tadi. Itu gede. Anu sih kan udah geringan. Inilah dia. Inilah dia. Oh, sok atuh. Sok inilah dia. Sor apa itu? Ari MC teh cigentung. sudah saudara semua. Mana cita cita mau jadi dalang aja. Ya. Cuma seorang atau kacana sih. Mana sarua bisa. Ide sadaran sih. Yo, kamu jadi dalang ke seorang di sini ah. dong. Hit. Kopi den. Nah. Sok, si lain bisa gerak gitu. Mana ya bisa tuh. Sok, ceritakan. Eh, juragan kaca atau juragan bima ke goblok jeung Arjuna. Sok. Oh. Suara saya pak, kantor kaca. Oh saya dokter sih. cuma iya, pengabah. Kantor kaca. Ditari, saya tak. Arjuna, lagu lagi. Apa namanya? Bunga cinta kena. Cinta tak ada logika. Ayo nak, ayo nak. 你拿了没？ lời chị mới nói đây là nạp trẻ lời bạn lời chàng tôi mà các bạn chim ada bisa ini mah teh cinta ini pada pada pada tak ada lo ikan ayo pak guru yang jangan menikah aing ya hei hei hei ulah mau kamu kamu ganteng Cing itu buat apa? kurang teh ke siaran ulun sebelum kau lagi YouTube tapi kan tadi lagu nah, eta teh viral itu lagu lagu teh leuwih iya. teuing ada kembali malah ada bener iya, aja itu wajib ini kadang-kadang tangan dalam kita ayam apa sih <laughs> cảnh giác đằng lãi nhiều cho em này ta xem xây cũng được thằng đấy cinta ini kadang-kadang kadang tak ada jadi ketua PKBMO itu cari sawer aing cicana cinta ada Eh, ah, ah. kurang-kurang analisa lagu yo. Waduh. Si Pio mau cinta ya kadang-kadang tak ada logika cinta ini kadang-kadang tak ada lo Apalagi kayak nama Rawan akang kadangnya seberapa kali Cinta ini Kadang-kadang kadang tak Tilu kali lah Pahingan atau Ajay Aduh Terima kasih Salam dari Pinjai <laughs> Aing si berapa kali? Dua kali. Dua kali dua. Terima kasih ya wala. Ya Allah doa anak kasih Jadi dua kali, dua kali. Oke, bos. Sorry, sorry. Punten ka sadayana eh, pada pendapat Jalanan tadi kadang kadang gundri. Mending salah nyanyi lah. Ini nah. pas. Sok dua kali. Oke. Okay. cinta ini kadang-kadang tak ada Ayo tegur dua kali, habis dua kali kau dia pun jalan. Kau dia jalan, ayo jalan tu, baik tu, ayo jalan, ini jalan, ayo. Kurang salah, kurang salah.

karena kalah wae lamun hayam salamet teu dijakun cenah kapateri tambahan deui kadang nang aja pernah 200 halaman tuh, mana pas ya saya nggak bisa loh bapak sebagai mau dengar so cinta ini kadang kadang kadang kadang kadang Ponakan jago, jagopo. Ganti lagu. Naon menculang cileng materi materi ya wae we. Eh, tapi dah euy. Eh. Lain naon ieu. Boleh yogi kauninga ku sarayana. Ieu iya, artos teh moal dituang ku dalang moal. Ah. Ah, Ari kitu moal dituang ku panayakan moal. Ah. Nek usaha tadi lah euy. Eh di Cikalong pada dari jalan Cikalong ayah anu menceleng gitu. oh, nih kan oh, benar yuk nih kan yang pembangunan masjid anu lemparkanlah ah. ada rezekinya lemparkanlah lamun ngaliwat merete lemparlah asal merenang merenang ente turun ya, nanti tidak jadi latihan harapkan mang wih hinanya doakan adu semoga milih.

anu ngenceleng eta teh can araraya nah lu antuk nama kagumu gue ai ayo banyak ibu guru aja teng jendreumnya di jalan oh jadi jangan ai guru wawar kemana nya lu ngencelengnya kemana nya tadi santun kesel makanya isukan mereka ciwide ai teh Jago deh kalau ngeceleng kayak kayak imah gitu. Terima kasih. Terima kasih bener aduh lagu teh. Ah. Tong lagu popok lah. Aing aing lagu Arab ah. Lagu naon? Lagu Arab. Bisa lagu Arab ya, jangan ditanya lah. Ayo lejek eh, teh mah lejek wae sih. Tadi kayak kolontong mau diheulakeun. Ayo yang nyanyi, ayo yang ngomong salah hati salah deui. Bisa lagu Arab. Eh. Oh.

ada berisiko kali masuk dia naon bahasa naon bahasa naon bahasa naon bahasa Arab naon hari bahasa kalender Ari seeng naon. Seeng. Dawa di di Arab seeng. Banyak alas seeng pun sama lo. Ari naon. di Arabalahyaku borong-moro cebeja ceja labu di Araba bakal ditemu keang kurang awak di hadp penkawan eh tak lampahan di dunia tehbakar buat orangca ini bisa boleh seratus sama ini, ngawar yun gue rawe gak bisa diratu lagi baca kali eta rumpaknya eta kutukan ah ini eh. nyanyi teh sing bener orang dia mah geus lagu eta teh ulah ka inggris delan ayo ayo gitu dia asup ke malah migdol yang dihelakan asup ah, ada kelak guru dan cipuling teh muningal motor musai hiji dua ilu opat langsung asup alah sok aja lupa eta pas oh iya we pakai itu mana pakai pen aja pen, jaliten baru sendiri kon dengan hiduplah hidup jaliten jaliten Eta mah wadah minyak jadi kemas. Tapi diri hem. Kuda eta. Eh, apa namun sok gitu-gitu geningan lamun orang Belanda mah lamun jete disebut ha. Oh. Jen teh panjai dirhen. No, kamu teh sadar singin heren. Oh, jadi hitungan kaopat teh dewe kasih hiji dua tilu opat alah siapa yang numpakan sejauh oke lah jadi Bener. não, não, não, marukan mana sini dekat sama sini eh naon iya. tuh eh apa igel-igelan Saya segera hati dia ini. oh udah naon wah wah kenakeun ada gitu daya kurang kita dikeun nama 100 ribu ya Salah sumangat. Allah Akbar. Kunaon sih? Kunaon kunaon. Bayangkan dia anjing kudu bakal ini ini. Marah. Dong, tapi teh belum orang kita nyerah secara tidak langsung kamu itu sudah menjatuhkan harga diri ganti atau lagu ganti lagu nak hong marah marah dede orang bukan cinta dia gua kan jalanan ngalawan ya eh, ayo penting karena ngalawan eh, tadi emang gak usah goler tadi pasrah

dan tadi mah tanggung ah mau kono kentang tadi mau ayo datang kardio ayo baca lemah bener raya hiburan katingali ayo panggung rijing ayo mata puru-puru datang kardio itu eh, hiburan naon hah hiburan naon hiburan nanti penting ayo nanti wayang wayang

Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Banyak kok kebening jero nang lu tengah poe berderam eueuh gelut tanah jeung geus wae. Eh, tong gitu? Di dieu teh meuleunan hartana atas nama KB na PKBM utamana leuleud PKBM non teh Nah, nanti di desa ini, lu nikah cinta pisan karena budaya kurang. Kalau yang golek ke budaya Sunda nanti wajib dimumule kurang ewe gelutan aja geus. Sedang bos udah mearo aing geus ring dengar karena aing banyak kudu dicolok deui bos. Aing geus naik ieu sedih geus udah bos. Aja naon wae. Hari hari pengaruh alkohol. Karena kontrol. Namun tatoa bedakan boy. Ayang anu itu keringan ayang anu. Tata tata tata. ahe ahe ahe.

jadi mau lu dia jatah sungguh mau penyanyi Ada. Enggak tuh kan baik tapi minta izin lain rek dring lah oh. rek dring lah memang oh. Eh, candi buka, candi buka. Ah, di malu, kan aing mah mau mabok oge aing mah ku minuman tuh nu di lalungkur mah teu nginum tapi malah rabok mabok eh. mabok jabatan mabok kekuasaan pan sieun dipecat tadi na wayangnya mau jadi <laughs> minum dulu mas buka botolnya mas buka botol Kulisannya iya. tidak gelang sopan ya bos. Bosok. Mungkin lo dibongkar itu Pak Ustadz. Itu

Sorana oleh tawan. Boleh dulu. Ah. Ah. sempat gara-gara lomba ya. oh, berbudang diajar salat mah hari salat balik kamanang tentunya Banomari Aing kungsi dua tahun lomba dijual Aing bingung salat guru balik kemana mata Aing anu nyiptakan bumi ini dan degil Tagana. Tagana. Kupan naik genting mah ngomong jeung mana cerah ngomong jeung jelema cerah cerah salam dari Cijai Aduh, mau dangdut mau ya. Mau satu aing nyanyi lah. Mau sama tuh beri nyanyi lah lagu naon, Lagu naon. Anak-anak. Ari beungeun serem hari ini dicekal di rumah aya lagu anak-anak. Eh, karena teh urang kudu adaptasi. Kan udah dia teh ayah korawat, ayah ibu-ibu, ayah budak aina. Aing rek mereka materi keur udah, Kayak bencana. Dari saimbang. Lagu naon? Rakuna nama lebih bau lah, bos kebun binatang dengan Kebun binatang kumaha pokona mah kieu.

Wasser, Wasser, Wasser.

Awal wae dawala oke. Konsentrasi coba. Siapa yang bisa? Bisa itu kemarin kita rasa lain. Akrab bisa kita main dalam lingkaran. Kita

Syukur jawab gua menteri jawab ini, didakor buat Allah. Halo, eh halo ah rezeki nom. Allah Akbar. Nah, salah. Eh, 3G belum. Jadi delay. Eh, ah, mesti nunggu di ini di sekali sewa ya, Bro. Kalau siapa gua, aing ngeureuh nyamin dia dua jawab. Merentang-tang secara tidak. Oh, rokok balas dendam aing nyium pampah we. nyanyi jawab. Oh, ada sekali jawab. Ha. Oke. Jangan mana? Boleh? Ha? Alek. <laughs> Alek. Alek. Alek. Sok. Konsentrasi. Oke. Yo ayo kita main dalam lingkaran Dengan apa yang ada di hutan kita apa

hayang jamuan cara mulut ah dingin Aisyah belum belum kapan berpacaran belum gitu, tanya ke pacaran mah.

lainnya Puombang di zaman api abdi aing ke jadi RT ketika ayeuna urang anak lah jadi jadi RT eta eta luar. lumbangna jadi dewa eh, kunaon Syabab akses ka kades eh, Sepuluh pak? Ah itu kaki seribu ya lo pak hareup gue Peda hidung, Bang suling awak awakna loba

Bunteng bisa ngajawab dikerang deui bayu. Peda kuyuk kunon sama melembang yang gigir. Peda nah, oh, cicing cai. Ah eta geuningan lauk cicing cai. Numpang nakar begitu. Orang Lalu kan? Hah? Lalu? tungkal tahu kuring nah kalau mau gitu mau di hotel berbuat rezeki nomplok rezeki nomplok bangga assalamualaikum eh eh eh laut eh. ada pertanyaan teh belum pada tahu singan gitu sih teh tahu gitu eh takut siapa sababna keuyeung belum panjang ngigir eh banyakeun kene sih teh Kapan kata rucingan? Kira tuh. Meme aing jawab aing ditanya ke dola. Mana di mah buka setoran, buka oh tilu. di motor. Bang Emo, kedua kan gini spray aing deh. Anak sekolah keulun, opat, numpang gerena di SMA buka dua SMP buka kilo TK buka opat kuliah kuliah anak tere beruk digigir aja mau kape biaya anu biaya anu pun hiji lima ratus sebulan hiji dua juta setengah hiji empat juta boga cita-cita boga yang boga imah yang boga mobil yang pondasi anu pun sampai sesuai yang mulai itu buka kostum nah, eh, cita-cita udah itu kan cuma dia ya gak boleh kenang yang buka kelas yang teh yang gak boleh doba yang cara mencari lamun mana kahajang loba itu beban anak sakit loba nah cita-cita sakit loba nah pikiran lo etan ulah pikiran kamu tidak di rumah anak lain ada yang lain tong pikiran-pikiran maeta we goblok ya tetap jaga dulu ke pihatur bela itu bapak ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lamun lain umamu main tinggal tapi dahulu hubung oke oke

¡Ja, <laughs> ja,

sok boleh itu enak nyanyi Umi kamunya ah. luar <laughs> si Umi sengaja tadi oh cilok dijemput Yalah lain Kulan George tukang cilok we Heeh. Sama mehna teh pada dewek teh mulai cilain ka dieu teh dengekeun dengekeun. Mun kumaha kumaha kumaha. Sagala rupa oge kebeneran cilain datang ka dieu dewek teh nu aya nu ngelangan. Tah gitu mohon terus. Kan sagala rupa teh lamun naon teh kudu kudu naon sanduk-sanduk lah. Oh sanduk-sanduk. Pidato. Oh pidato. Lain man Oh gitu. Mohon mohon mohon mohon. Siap. mata. Ah. Aku udah gocap. Tanya. padinya. Eh. jadi abi teh kedah salam berarti. Oh siap. Ini tuh tadi itu ada setik. Kita kada di dia tinggal itu di Suklang di Situ di Kido, di Agra Cinta di Leles di Sibiro Araya oh sur pisan mun oh. siap Masak selain dalam mun naon teh Assalamualaikum lah dari gitu. oh. siap siap siap Ya, atau aku sampurasun. Oh, sampurasun. Siap. Sampurasun. Siapa ini? Mayoritas orang Sunda. Siap. Jadi

ti geutik syawane ka dewe. Naon? Aing mangabejaan. Hapan wing terek babaung. Naon? Aing mangabejaan da sakali ieu mah rek ngomong tuis. Oh, Dah kitu Kang Wala urusan kuring si Kang Cepot mah. Pada miterek salam wa sok siapnya Abi rek salam. Ya dengekeun. Lamun. Jadi lamun abad ban magangong. Jadi dewek teh buru urun. Ayo ayo ayo. Punten Akang. Naon? Pan abdi terek nyarios ulah diganggu tapi Akang baca, Kuring mah nyarek si Kang di Sok sok sok Ayo ulang ulang Dia kadieu dia Yalah tuh. Sok sok sok Balik, balik. sok sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cincuy tere kawal kong. Balik, balik. Eta balik. Eta balik. Aing balik. balik teh. Balik aing mah. ya artis buluan gitu teh. Aduh, Bang Depot. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Depot, Bang Depot. Ini tukang cuy mah tuh temen me eta assalamualaikum hola eta teh cing sirining jalmi anu berpendidikan. Bener berpendidikan dan tukang luhut tukang genang wani ka dewe. Kan PKBM teh kurang riung kita kan. Ieu tukang kenang sahaya, ieu tukang genang kulantera dijual ku urang gerak. Ulah orang kulantera mah. Ya Kang Cepot. Luar biasa di nawangi ieu, iya. abdi tadi nuju di warung konang ditelepon ieu. Iya. Usaha teh. Upawandi. Cuy, ker di mana? Ker musuh teu. Kup Kang Wani PKB mah hijrah. Tah eta. Oh. Cekeng teh abdi nuju di warung konang tiasa ka dieu iya, teu begitu sedangkan jauh pisan atau tinggi tuh kan dia teh eh dari tadi kayak yo dengar kuma kuma jadi nuai kayak di pemban yo kuma kuma jadi, tadi Omid cekal sejaman nanti Kang Wani teh Kang Indra. Kang Indra. Kang Indra ada teh ketua BPD. Ye. BPD wah oh, luar biasa. Aduh cacak jantan BPD anjeunna tos kersa tinggalikeun ngayakeun acara samureu kieu. Oh. Komo lamun jadi lurah. Wah. <laughs> Nah jadi turun ke lurah. Badak dewek pak. ieu iya, dengekeun. Kumaha kumaha kumaha. Pangharapan, pangharapan namun hiji wilayah yang bener kudu bener kedua pemimpintahnya salah saya hiji anu bener pemimpin anu mikara sekarang ke seni anu Sunda karena budaya contohnya wayang golek nah wayang golek pada ide pengarsana Pak Indra itu kan iya teh ide lah iya teh cacat jadi BPD luar biasa namun jadi kepala desa apa banyak kan lain watak dewek ka bapak ka bapak dewek ka bapak lurah Semar awas Semar awas Semar Pak lurah cina luncur aja nama mending ganti ku Kang Indra aja teh Enggak di temari ti sebenarnya lain lain suka mana nyaho <laughs> kumaha ulah Semar badar nangka teh badar aya oh kawan gitu. Hampura, hampura, salam di Simburing gitunya. Oh. oh, oh alhamdulillah. Ya teh di kampung naon ini deh? Kampung Kedung. Kampung Kedung. Mm -hmm. Wah luar biasa, Irang Cepot. Bingung bisa. Kulan? Oh, kudu nama Kang Jabot abdi teh ayeuna teh ka Majalengka. Ah, ka Majalengka. Ka Majalengka. Nah atuh. Oh tapi bingung dia tuh nunggu lama eueuh. Nu ngondang eueuh ngongkosan ayam, geus we ka dieu. <laughs> Bageun bae cuy. Kan mah orang orang Cianjur asli ho. Asli abdi mah ti Cianjur ti Cibeber apa Cibeber? Cibeber. Apa? Apa Cibeber namanya? Desa Giri Mulia apa? manulur kades nanti si api api dadin api dadin dah itu teh aki uwi asa aku keakuanan gitu sih teh eh banyak eh. pak bukain curug iya kan ya oh. <laughs> lain lain cek aing lain cek lain cek asli ya Bima orang kiri mulia kan jadi uh, judul lama cuy kadete ngiring bingah ngiring binga, hoyong ngiring harulah harulah gitu Kang Cepot oh, Alhamdulillah kesana pawan diingat ke Uing padahal mah yuk iya, Kang Cepot di setiap minggu kayak kan kita Abdi syuting dunia terbalik libur yeah. oh, Oh gitu. Itu ngajak abdi. <laughs> ya, lain pohon Kang Wandi teh dengerin dengerin. Coba coba gimana gimana. Kan lu mau orang Jakarta. Iya iya gua Jakarta. Lu tuh harus letter B. Oh letter B. Heeh, lu sama lu sama dengan enak. Eh, eta dengerin. Kang Indra, Kang Wandi semuanya pada jajaran pembina PKBM. Mohon. Bukannya gak ingat sama lu. Iya, tetapi yang jadi marga lantarannya itu, ya. Karena untuk menyiapkan acara semegah ini itu butuh otak dan pikiran yang luar biasa. Butuh proses yang luar biasa. Boro-boro inget ka beunteur siga kieu. Anu sejen lah lahirun gitu. Anu sabarin we si lain guru hidung gak dia. <laughs> Oh. oh. Aduh. Jijing, jijing, jijing, jijing, jijing, jijing, jijing. Di Papa Indra di mama di mama di ibu nah ibu ibu hatur nuhun ibu ketua PKBM nya Mohon aduh sami digetos anu berlipat ganda. Amin. Ya Allah ya robbal alamin. Da nah, canti uana. Da canti uana. Eh, Alhamdulillah. Hah? Dengikeun itu seueur kene inohong tadi lah tak eh, coy. Mohon mohon. ayah kene ti Pak Budi Anon apa teh silahin Pak Anon? Pak Anon ti dinas kata ti dinas kebudayaan eh, Pak ah. Disney. Anu gagah pisan. Anu gagah. Anu bager. Anu bager. Wah luar biasa. Anu jarang muka WA. Oh. Eh, jarang ngebales jarang di WA isu nggak jawab sore sibuk <laughs> merenang sibuk sibuk wah jadi kieu kan jago teh kumaha kumaha kumaha kumaha abdi teh menuju Ayah Iyo ieu iya teh nyaon problem problem naon problem teh eh, masalah masalah masalah naon tah cilok naon oh gitu cilok apa nabi teh jualan cilok eh oh bener abdi teh boga rencana kang jepot hayang naikkeun harga cilok jadi 750 kan ayana lima ratusan kene, uh. tapi masalah laguna ya ke ke tengenahan tengenahan akan biasanya kan abdi lamun icalan cilok iya cakup aku mak cilok cari lok dicilokan iya cilok cihui mah lima ratusan halus orang cocok jadi polwan mana nyanyi atau gitu polwan kebayang beri bernyanyi gil gitu. Kuma panggil jeung bangsa tek tunggu dulu sekarang kamu akan dibedil tawa aja kang jabot mah sora pesta lagi atuh doh ho ho ho nu <laughs> dibedil ngakuan ada batur rumah padang dor Nyumah Dor dor ada harga nata 750 udah tengenangan tengenangan cilok cari lok di cilok kan ya cilok cihui mah 750 pun tengenangan oh, oh bener jadi hese nah solusina kumaha kan cepot oh solusina mohon eh tete kumaha mau dilempengkan dilempengkan jadi sarebuan bisa gak sok sarebuan sok coba latihan latihan latihan cilok cari lok

seribuan mahadei, hese bener hese mahadoi ngosnya konsisten dari lima ratusan lima ratusan alhamdulillah ya cilok kami teh ya, ya di Cikaret uh. ayah di Joglo uh. ayah di Soreang uh. ayah di Bandung wah luar biasa pengusaha cilok aneh nanti dewek mah kieu kumaha kumaha kreatif atau seletik kreatif maksudnya cilok teh ulah bulan ya, atau sekali-kali ulah segitiga ke kotak ke segi empat ke hanya cilok mah di mana-mana ge bulat. Ah, jeung ayeuna mah teu konsisten. Ogo oh, cilok tapi diplastikan. Ah. Jadi cistik atuh. Oh, beja kan olahraga gitu lamun ayeuna mah diplastikan tong di ladangan. Pan ah. cilok aci ah, di dicolok. Lamun ban orang kadarang sudah. Aya aya kaya bahasa kiratana nih. Heeh, kan? tah, kirata aja ya? Coba coba coba nu kumaha. Kuring anu nyen sangkang sileng dosi. Siap, siap, siap. Coba. Mantep cilok yang sumber lah tuh ah. siap, Ini konsentrasi siap konsentrasi naon ari kira cilok aci di colok eh dek dek masa kenal tuh oh cilok aci di oh itu, oh bete cilok Aci dicolok gitu. Nah, gitu. Lamun sanggeus akang teh biar teh kumaha? Naon ari kira tanah cilok. Tah ku abdi teh. Cilok aci dicolok. Oh, nah. cek, abdi teh gitu. Cilok aci dicolok. Siap. Siap. Siap. Gitu. Eta teh pas akang nyanyi eta, pas nyanyi lagu eta, kau dia langsung ujung teh cilok, aci dicolok. colok. Nah. Siap. Jadi beres akang langsung cilok. Hmm? Acibi colok. Ya. ya. Ulah salah berarti. Lepas. Bekas. Iya. Mohon. Arek mau muntah di iya. kanek. Ya, ya siap siap siap. Iya, lu. Siap. Ya. on ari kira tanah comro. not

Kang temala sok temala lagu ieu mah tina bangsa dadahareun tina dadahareun tina roti roti cek abi teh lamun roti rasa coklat cocoklatan deh malah gua akan oh. ya cocoklat dah gitu gitu cingap cingap apa tuh ya ya oh dah aku kami macam tempo tempara butuh eh. ae oh ampura lamun digenangan cara cocok aja gitu. mau ah, jual, eh jual lah, jual lah. Siap, siap, siap. Oh, ah, jadi kulit tuh kena unggul. Tuh kena unggul. Ah, siap, siap. Lemon roti rasa coklat. Cocok. jadi eho teh anu oh tungtung nanti dia ah. eh. eh ada korong cehil <laughs> coba sok sok singkat kumaha singkat kumaha eh hotel iya ada mau model kiri ngalamun dina backson lain lamun dina suatu sistem nih ngalamun cek nu anu pokal teh tes tes tes oh ah, gitu tungtung dah hungkul oh wing tungtung dah hungkul ah, siap eh, kan beda dewe siap sambung gore leuna ka di jaglan Cus. C nah. latihan dulu lah. Tes. Tes, tes, tes, nah. tes, tes, tes, Halo. Low, low, low, low, low, low. Siapnya? Siap. Bapak-bapak. Ya? Po, po, po, po. Ibu-ibu. Bu, bu, bu, bu, bu. Teteh, teteh. Teh, teh, teh. di balkon. Eh, Dok. Siapa ini? Siapa nama? Siapa ini? Bapak-bapak. Bapak-bapak. Ibu-ibu. Bu, bu, Adik-adik. Dek, dek, dek. Tilap di balkon. Kon, kon, kon. lagi kuah coba. Bapak-bapak. Pak, pak, pak, pak. Ibu-ibu. Bu, bu, bu, bu. Adik-adik. De, de, de. Teuing lamun sare di bakon. Kon, kon, kon, kon. Anu eh, teh botol. Oh, iya. Mana? Balikan, balikan ah. Balikan. Oh, dewek jadi jadi ehona. Ah, jadi eho. Cek lah tuh latihan lah oh latihan eh, aku hewan halo gitu oh Aing kumaha ngehewan apa latihan malah latihan Oh, iya, iya, iya. Itu atuh. Oh. Rada panjang atau pas umur. Saudara saudara. Son, son, son. Nah orang mau ujung nara, saudara, nah jadi son. Oh, oh salah itu miti nah bimanya. Salah Siti. Salah otak, kau orang. saudara, Saudara saudara. Nah, halus ya, halus ya. Oke lanjut ya. ya. Bapak, bapak. Ibu, ibu. Anu sami hadi. Oke teh hilap kata teh anu nuju calik di balkon. Anu nuju eh eh eh botol. <laughs> Ada lucu, ee teh botol, wah. Ada dari dari. Dari sok. Ewek jadi ojo jadi eho. Jadi eho, siap. Singkatan ini, siap. Kelar. Bapak bapak. Kelar enggak tuh. Eh, tuh aja memang. Bapak bapak. Pak pak pak. Ibu ibu. Bu bu bu. Adik adik. Dek. Tengila pun saling di balkon. Kon kon kon. Anu juga leuweun ciki kuda. Satu. Da da da da. Ba. Ini lak lak lak lak nunggu. Oh. Iya, ini apa tuh latihan lah dadakan iya mah dadakan ya ada urang mah pangaran lagi nggak hibur dah gitu jadi kalau nikmat lah dadakan oh lain dia tapi tidak tadi dia dia bahwa ingat dia sok musuh cecerek kalau kita sama cacing di kalian loh. Ya iya Kang Jebot, alhamdulillah habis salah orang Cianjur ngaros bangga. Oh, oh kenal sarang Pak Wandi di KB, PKBM, Al Hijrah di Bojong Picung. Iya. Oh, pagar pisan si Kang Wandi mah. Oh, ngal pangi kadewek mere duit Kang Jebot. Oh gitu. Oh, oh kain kemari yo, Kang Jebot yo. Panggil. Hmm. Pangi, woi, woi Kang. Oh, gitu, kagak. mere duit kayak 500 ribu cokot. Baik. Oh, gitu. Wah. Oh, oh. Ah. Dah yo, boro-boro Kang Wandi iya kabeh lah. kabeh ketua ketua PKBM sekabupaten Cianjur sekabupaten Cianjur saudara urang saudara saudara urang dulur dulur saudara demi Allah tak cek cek cek kumaha dan saudara teh kumaha kamari kuring masuk ka PKBM Sarbini Sarbini penak sarang pangasana ibu Emma. wow barang datang teh bukakeun pantot tek saudara siapa tuh saudara aing mengaku deui asu asu asu asu ka uh, eh, PKBM non teh uh, eh, Darul Ulum oh, ah, ah, terus sana Bapak Ai Arif gua kan pantau cepat Ai teh saudara siapa saudara kene ya lah ya dia dia dia dia dia tahu siapa saudara siapa? Heeh. Nada nanya geus geus katingali. Saudara siapa? Ya ngaku dorong dulu. Lain. Nanya kayak lain. Saudara siapa? Saudara saha? Saudara siapa? Enggak dulu kita sekarang. Jadi maksudnya mau tuh? Hei teteh anjeun teh saha? Oh. Sia teteh teu wau jeung dewe ngejol-jol asup ka imah. Sugan teh saudara teh aku dulu lainnya. Lain. Oh. Iya Pak Kades di dia Pak Kades anak minta teh Pak Kades teh eh teteh keluarga. Keluarga dewe. Oh dulur. Eh, iya, keluarga abdi. Oh, kamari ambil liwat ka Imam Pakade set pantona muka kalebat abdi teh. Keluar gak? Tadi. Parah kene sia. Keluar gak? Ya. Naon? Kita dengan Martin teh sia mantap mah. Dari keluarga dulur dulu. Dulur. Eh, lain diusir Oh, diusir. Sarua berarti. Ah. Lain tapi. Lain cuy. Kuah kuah kuah ewek mereka nanyakan ke Silayu so mereka nanyakan naon pan Lain mau osok oh, kulin di TV pertelevisian oh di RCTI hmm. dunia terbalik aduh sedang nonton dunia terbalik ayah mohon nah ewek mah yang nanyakan kumaha si uji we iya, mah si lain salila jadi gawe di TV jadi artis di TV ya ke ayo sok adan subuh saha di TV tau oh, pate Anu di TV mana? Oh, TV RCTI, di TV naon wae pokoknya mau nggak subuh sok ada sahar sok ada sok. Mang Ochan? Salah. Kusoy? Salah. Junet? Salah. Si Pedro? Lain. Satu. Lalu? Lalu? Nah, berarti belagu gini. Ya, nah, belagu Kewing di bejaan. Tak ini sekarang ini rek, rek, rek syuting Rindu Suara Adan. Huh? Oh, oh, di di Bojong Picung. Oh, di Bojong Picung. Oh, oh. Aing nggak bajaya nggak silain. Oh. Supaya silain apa? Musok Adan subuh teh saat. Nah, sisaan. Baca nanti dia ya tuh sisaan lagi Adan subuh. Nah, ya. Saatnya Adan subuh. Karena nanti sisaan. saatnya adan subuh oleh si saat tuh ada lain <laughs> lain kita tadi encan anggus kita ngomongkeun Pak Wandi yo saking bagurna pangidoe jeung urang di Cibobor nya nya Wandi oh coy mere duit ka urang 500.000 sajuta oh gitu bah di mana teh di Cianjur di alun-alun begitu pangidoe di desa Giri Mulia jeung urang oh coy ka dia aduh cuy teh Wandi mana di duit ceng balikkan saya sejuta nu kamari ceng <laughs> iya iya coy daun mending kieu mending kolaborasi ya ayo ayo ayo ayo ayo, ayo. eh lain luar biasa orang tadi janjian ka dieu teh sareng Pak Ketua ieu iya, disabilitas Cianjur Kang Abes Kang Abes oh bener oh, oh luar biasa oh, dulu bangga tuh aya di dieu tujuh cali Kang Abes oh eh dingir weh sieun sieun dipenta Hah? Eh? Eh? eh. tak tak tutup dia, kan dia, tak Tak, tak, tak. Wih, ngodok pesak. Wah, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Kang Abes. Aduh, sim sehat, Kang Abes satu ruhun Tuh, tuh, tuh, kali Noong tuh, noong tuh. Berkah Kang Abes. Wah. Aduh. Mohon lain ngono. Ah, Kang Abes. Kiraku ya sih. atuh. Naon? Oh, oh alhamdulillah. Besok aja saya sana mah bari alhamdulillah jeung berkah. Kumaha ge jabat kumaha? Kalau kolaborasi naon? Kolaborasi. Kolaborasi naon? Pandewek mah resep dongeng. Dongeng. Wakepo. Oh, Wakepo. Sirawing. Sirawing. Anu kumaha cik dongeng? Anu lagi dengan Sirawing lucat orang kaya. Orang kaya. Orang kaya teu menang yang sedang ada ah. ahli agama. dah eta. Tapi meuningan dosa. Tah, iya iya. Wah, batak eta teh. Tidak pisan eta teh. Oh, aing jadi jadi uje nya alus ya uje. Oh, alus alus. Hati kok muslimin rek Aing uje aing. teh. Udin jening. Ah. Jog di ayah nemening kejadian-kejadian teh parila teh geuning akan jabot. ayah pelajar-pelajar tawuran. Lain Aisyah beli leungeun eta make jabut oleh ke bom caur. Wae atuh Mau mau dipakai dagang mau bisa dipakai dagang. Oh lain Abimah sok izin Abimah, mah. Abimah mah jujur tengalaman tawuran ya tengalaman gelut Abimah di sekolah. Ya sudah beda zaman nah, itu eh, abi mah sekolah 8 SD. SD. SD hukum abi mah teu sekolah SMP tuh ke sekolah SMA, mata abdi mah prihatin ya Kang Jebot ngarumu. Antar pelajar tawuran. Oh. Bahkan tuh saeutik anu ngaleang jiwana Kang Jebot. Bener, bener. Abdi mah yang nyarekan eta ka barudak tawuran cin mikir marehana tadi sekolahkan kolot date belaan kolot nama usaha ini isuk balik suku hulu dijen suku-suku dijen hulu supaya baru daknate punya akhlak anu normal anu akhlak anu alus sekolah lain tahunan belok padang ya moral sing harusnya ya karena tawuran ya malah kasih surian corik surian tapi mudah-mudahan orang dia mata ayah nu tahu amin matang ah. tapi tak kia coy kuma kuma ku hadir PKBM di setiap wilayah teh keur nyaring budak-budak nu kitu tah dasar kurang ulah hayang ulang orang orang ulah boga harapan yang bakal numpes kejahatan di alam dunia ulah oh, sebab gitu. naon kejahatan dihadirkan ke pangeran sebab naon setan ya hadir lagi atas izin Allah luar biasa diizin ah diizin tiga ya, orang nyaring nah eta di filter nah ayah nanti KBM teh barang tinggali ke ratu aing anu tadi nanti sekolah dihiap sok diajar di KBM wah orang nah, bisa boron bisa cuy sini sekolah barang dek miluan paket nu mana dek oh. paket ayam kumplit eh, eh, eh. dek paket Abi mah ngareung teh aya paket B, paket C. Oh, oh eta. Mungkin paket aya paket truk tah eta mah pakai truk mah oh, jeung eta jeung dulur ulah pakai truk wae bener makanya paninggali ku slogan anak ge atuh PKBM kesetaraan pun bisa, bisa. tuh proseni PKBM Kabupaten Cianjur oh. proseni, proseni, por ha ah, nah orang yang seri kerja dewe ha pro oh, por <laughs> pro lah akun baik ngomong salah mah banget main banget oke aing mah salah tuh nah, kan gitu makanya aku hadir PKBM di setiap kecamatan di setiap wilayah teh keur cover atau nggak filter orang-orang seperti itu. oh jadi supaya menjadi orang-orang yang berakhlak bener oh, oh. sebab naon tas saya tuna pahlawan di zaman ayeuna mah lain kudu bangun di wae nah eta bener ayeuna abong bahu lama cina pahlawan teh 70 eh, anu ke negara ulang, teh oh oh, oh jajahan jajahan barabut tomak ayo nama geus teu kudu kitu sebab naon pang hade-hade teh kumacara geus di alam kemerdekaan teh ku karya-karya anu pinudi tah eta sebenarnya mah hayang ngomong kieu da itu ngomong kieu teh jatah ke ngawayang sapeuting tah gitu sebab ngawayang ngawayang heureuy tapi kita hayang dinas <laughs> Aku aku kumaha bawa yang dong itu ngaruh kudu mau gamelan weh semalam suntuk semalam suntuk sabab naon kuayang lo bakal kata pikir KBG informasi itu. oh, oh itu sabab hari orang PKBM mah sejarah sejarah oh, sabab yin nyebarkan pangelmuan pangawaruh yang saja mana teh kuayang lo bebari nepi nepikan kan nyebarkan ke gorengan ke babari babari nah geningan imadalan kemari di dong kan ah, oh, oh, tapi luar biasa berenang dia Kang Japotnya ya. tuh orang teh bisa kumpul-kumpul nih gara-gara kemarin si si si si korong kopi si, corona. Oh, oh. tapi ya. tapi kan lo ayah hikmah nu luar biasa ya Kang Japot ya, ya gara-gara corona pemajikan orang bisa jual beli sia teh. Bisnis. Oh, oh. oh kamari saya teh kulkas beli beas. Yeah jual beli oh, eh, eh, jual beli sengsara bener kita ya gara-gara didoakan kemarin kunini aing ya teh ini orang teh teh geus budak oh gitu oh, oh ayah bantuan cek RT teh mah naon cenah ieu oh. aya bantuan bantuan naon bantuan corona mah ah didoakan si corona sih banyak umur loba rezeki eta eh, mah Pak RT mah lain corona lain jelema kopi dia mah kopi ah si Opin Dinawakan ke masih kopi sing sehat, cenah ya itu kan Jabot. Hari itu aja ini kuring di lemur. nyaku kumaha ini ini dinya? Ma, iya jang geus salat, geus kana wedengeuna. <laughs> Bisa kan banyak. Baru mari jangan dahar modelan. Kang Jabot. Oh. Halo, Joy. Gelan. Ma. Ah, itu iya, terus dugi kanjebara cenah. Hai budak naik di outdoor Dorman dipakai jam 11 tapi usaha mencegah wanita baik ditamahan cina wah gitu hmm. oh orang oh, sekali dia abi masuk ingat kenapa patah di di bapak uh, eh, wa di bapak akan jebot oh, ini anak oh jangan mun yang salamet hirup di dunia macam dengan dulu gitu tina hate teh no sirik midik naon kumaha ngan jebot sirik midik jahil jahil kadiyaya iren panasten durupak durupak semua geleuhan ngewaan Ta, eta jadi kudu dilengitkan tina hati orang teh supaya orang teh akur jeng dulur Benar. oh, oh akur jeng dulur sakasur ulah pasti awal jeng pemajikan teh segala cepot. iya amin bener oh, oh. eh tuh bukan pemajikan cepat aja kuring oh. ayam oh. ayam kerewe Ayah ayam ayah tapi oh anu buda bukan bujang bukan nah, ya nah, aku tidur sendirian sama cewek. Nah, orang kayak yang bisa nyanyi tapi tempo tempona. Lamun yang nyanyi? Heeh. Ulin KPKB Mal Hijrah ya BKS di situ. BKS? Naon teh BKS teh? Brudak kemarin sore. <laughs> Oh anu ngerup band. Lele men atuh band. Heeh anu nyanyi naralus. Ku abdi yang bisa nyanyi itu Amiso euy. Ya, Lamun naon? Amiso. Amiso teh kumaha? Eh anu ti anu Aduh Amiso. Lain nu ti Malaysia gening. Anu Isabella. Ayu jadi Artoy ah, oh, itu coba Isabella adalah aku lah pendok lain kadinya kumaha eh? Isabella adalah memeh Isa Agri lain kadinya anu gede anu di lah heeh hampura we kan cepet dah orang banyak uh, tukang cilok uh, asli ah. ti Cianjur tapi bangga enak bisa hadir di PBKBM iyo di iya, dia iya, iya. alhamdulillah Pak Wandi atur nuhun Pak Wandi atur nuhun kesepuhan sadayana di dia uh, eh, cepet tapi Pak Dewi ti Payun tuh Pak Dewi ti Payun Pak Dewi modal japo tapi paling Banyol nasur mobil ya carisan kuringnya redet kena hati apa kena bayar, anu belentur kena tulu di luar kasunul nu kasih truk nu dianap katincak hoyong itu di kiri putih cerah rancang boran apa terus jalan gede sesampuan deh kena balik pekanter kekaitan tiga yang aja jawari sabami jalo ya, ya lala ya amin atur <laughs> nolong ya. ya I love you full assalamualaikum nama kuat 5 eh, jam Oke dua eh, luar biasa ku kurang betah merasa eh. capek legit parasa lulus di langit betah betah naura menghibur kepada kontingen-kontingen itu PKBM Sa Kabupaten di Canjur mudah-mudahan sya Ra Syrehat para jangan A gala rupi gilas karna poho waktu po materi po harta pebandasing gegan pesabilmbang lipat ganak naon sabab rececekkan serangan hari urusan rezeki Malik ibarat kurangngeban tingkan bola karena semu menghatarikan hakbalik ke u sabab naon dari onsan reze pun lain wit nih

Yalma jama atau generasi generasi kerulik Pangarsi Kermolahpanggabisa korunun El Muat. song air namaingan jua PKBMT malahan melewi luwih rame je luh efektif di sekolah sekolah formal model deweta diga dulu di Suekarama Kecamatan Beung Picung beliau tempat lulusan tim PKBM hijrah jadi kepala sahabat deweklin K de pakai jejaran kesenian Sunda Oh gajar gamelan naon sababna berarti pamingguina geus nyahuan yen ku seni mah babari nepi teh aya BKS oh coba di dinya mah make jeung aya BKS sagala mudah-mudahan mah sing ditaruh-taruh bisa kabeh PKBM ah eta cara napikeun pembelajaran teh ku seni di budaya mah endah tuh Enak. heuh panegani cek bari basana hidup tanpa seni itu tidak indah tidak indah dan hidup tanpa agama itu bakal tidak terarah tidak terarah luar biasa tepuk tangan kau kasagala PKBM sa Kabupaten Cianjur sak Binggung seni Putragil karena diyabu di kalapatan Agung semuaingana sing panjang Yukaliaka sing dibabalik keina Sy Tamina Ko Panana Tan Indra ketua BPDD Sukamana Kali Garwana Ibuema ketua PKBM Sarvini an paratos tohhan korbankan jiwa raga materi jeung sajabila sing agartosan deui mudah-mudahan kalaksanakeun cita-cita dewe Kang Indra mudah-mudahan tahun harap sudah jadi kepala desa di dieu